Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi kata beliau pantun nomor 65 perhatikan baik-baik. Wa kullu ma atawa lam yuhaddad. Wa kullu ma atawa lam yuhaddadi. Bisyar'i kal hirzi fa bil 'urfi uhdudi. wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi syar'i kal hirzi fa bil urfi fa bil urfi hudi ini maksudnya apa maksudnya semua yang tidak datang dalilnya mengenai penentuan batasan atau waktu secara syariat nah barakallahu fikum maka kembalikanlah kepada urf tradisi paham nah contohnya jarak safar tidak ada ketentuan secara syariat nah sekian sekian sekian berarti kembali ke urf Kembali ke mana? Ke uruf. Contoh yang lain, kita harus memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ukurannya berapa? Kembali ke uruf. Paham ya? Kemudian ketika kita punya anak harus ngasih makanan, minuman, eh, pakaian sesuai dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Ukurannya berapa? Kembali ke uruf, tradisi atau nah barakallahu fikum kebiasaan masyarakat setempat tersebut berapa? Paham maksudnya ya? Seperti itu, nah. Ini penting sekali. Kal hirzi. Hirz itu adalah tempat nyimpan uang. banyak Hirz itu adalah semacam berangkas tempat untuk menyimpan harta namanya namanya hirz. Namanya hirz namanya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Nambah hadhi min al dan ini termasuk kaidah-kaidah al-muhimmah yang penting Hirz itu artinya hirzun itu adalah apa? Semacam berangkas, atau berangkas antum? Tahu berangkas antum? Berangkas itu menyimpan harta. Bendanya itu biasanya besar, kemudian gemboknya pun besar, bahkan kalau zaman sekarang sudah nggak pakai gembok lagi, pakai kode. Paham ya? Kode diputar berapa nomor berapa nanti terkunci itu. Nah, berangkas untuk untuk menyimpan harta. Kalau orang diamanai untuk jaga harta, Ana lima, ada 50 juta ini ana titipkan ke antum. Antum nyimpannya sembarangan, antum lempar ke kandang ayam ini. Ternyata dicuri orang tanggung jawab. Karena apa? Kandang ayam bukan bukan untuk nyimpan uang. Paham belum? Ewa. Kemudian kalau antum sudah disimpan di brankas, disimpan di kota, di peti, kemudian sudah digembok, intinya sudah kuat sekali, nah ternyata dibobol oleh maling, antum nggak tanggung jawab. Karena naruhnya pada tempatnya. Paham belum? Itu namanya hirs, Hirzun itu tempat menyimpan harta. Paham? Tempat menyimpan harta. Kita lihat sini. Kata beliau, hadi min al qawaid al-muhimmah." Ini termasuk kaidah penting. Wa hiya anna ma jaa fil kitab as-sunnah mutlaqan bi ghairi tahdidin bi zamanin aw makanin aw adadin aw sifatin fa innahu yurja' fi tahdinihi ila al-'urf. Penting ini, perhatikan baik-baik. Kata beliau, ini merupakan kaidah yang penting, yaitu semua yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mutlak tanpa ada tahdid yaitu penentuan atau batasan waktu atau tempat atau jumlah atau sifat maka dikembalikan kepada apa? pembatasan tersebut dikembalikan kepada uruf uruf tradisi. Paham ya? uruf itu tradisi atau kebiasaan setempat. Faham maksudnya? Antum sekarang ketika dari Jogja ke Medan, Jogja Batam, Jogja Makassar kurang lebih satu jam naik pesawat. Padahal kalau perjalanan satu jam naik motor, safar atau belum? Belum kan? Nah, nah ini satu jam naik pesawat. Dikatakan or secara orf safar. Mau kemana ke Makassar? Berapa jam? Satu jam aja. Naik pesawat. Safar juga. Faham belum? Jadi sebenarnya untuk masalah jarak safar, itu yang dikuatkan Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya itu lebih kuat. Yaitu kembali ke orf. Orf tradisi. Orang itu mengatakan safar atau enggak. Kalau orang-orang mengatakan safar, maka safar. Kalau orang-orang mengatakan belum safar, belum safar. Paham maksudnya? Dari sini ke Malioboro. Nah, barakallahu fikum itu belum dikatakan safar. Malioboro Jogja itu ya. Nah, barakallahu fikum atau dari sini ke Beringharjo. Itu juga belum dikatakan safar. Beringharjo itu Jogja juga, Bang. Itu juga belum dikatakan safar, dekat soalnya. Paham ya? Seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Li'anna al-mutlaqa yuhmal 'ala ma yata'arafuhu al-mukhatabun bainahum. Dikarenakan yang namanya mutlak, mutlak secara mutlak itu masih bisa dibawa kepada apa? kepada enam sesuatu yang dikenal oleh orang yang diajak bicara di antara mereka. Paham belum? Jadi kembali ke urf. Paham? Kalau tidak datang tidak datang dalil mengenai batasan dengan sifat atau batasan jumlah tertentu atau tempat tertentu kembalikan ke urf, kembali ke urf. Kita lihat lagi. Wal yu'lam anna al-alfadha idza utliqat fala takhlu min ihda halat tsalas. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum dan perlu diketahui nah lafaz-lafaz itu apabila diitlakan, nah diitlakan maka tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Dia tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Nah, pertama ima an yakuna nasu Perhatikan itu ya. Ima an yakuna nasu qad bayyana anna al-marji'a fi dhalika ila al-'urf fahuna narji' ila al urf Perhatikan ini. Yang pertama, Imma an yakuna nas, yang pertama yang pertama adalah apa? Ima dalil itu apa? Telah menjelaskan bahwasannya marji' tempat kembalinya dalam masalah tersebut adalah urf, maka kalau seperti itu kita kembali ke urf. Lihat dalilnya. Jadi kalau dalilnya itu mengatakan kembali ke urf, kembali ke urf. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, yang kedua, wa imma an yakuna nas. Kalau ternyata yang kedua, dalil itu qad bayyana telah menjelaskan annal marji' fi dhalika ila syara' bahwasanya tempat kembalinya dalam masalah tersebut adalah kembali kepada syariat fahuna narji' ila syara' berarti di sini kembali ke syariat juga faham belum kembali ke dalil dalilnya itu dilihat dulu gitu loh kalau dalil mengatakan kembali ke syariat berarti kembali ke mana syariat kalau dalil mengatakan apa kembali ke uruf berarti kembali ke uruf yang ketiga ini wa imma alla na'lam hada wala fayurja' ilal 'urf. Nah, yang ketiga ini enggak diketahui. Nah, enggak diketahui apakah diperintahkan untuk kembali ke 'urf atau kembali ke syariat, maka kembalinya justru ke 'urf. Paham Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf dan Nah, pergaulilah keluarga-keluarga, maksudnya para wanita, maksudnya istri dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'ruf ini kembali ke mana? Ma'ruf ini. Ma'ruf itu ukurannya apa? Ukurannya berapa ma'ruf itu ya? Kita katakan kembali ke urf kembali ke urf itu kembali ke tradisi atau kebiasaan nam setempat mengatakan ma'ruf itu bagaimana ukurannya berapa paham maksudnya ya ayo nam contoh yang lain nah barakallahu fikum batasan mengenai gaji itu apakah disebutkan dalam syariat kalau sehari sepekan sekian, setahun sekian, sebulan sekian, nggak ada kan? Di dalam syariat yang ada apa? Kalau orang kerja dia berhak mendapatkan gajinya, itu aja. Gajinya berapa? Kembali kemana? Orf. Kembali ke orf. Contohnya atom gaji orang Purworejo kerja di Jogja. Ya upayakan kembali ke orf Jogja berapa? Di Jogja kalau tukang sekitar 120, itu tukang yang udah handal itu ya. Tukang besi bisa, tukang kayu juga bisa, tukang batu bisa, itu sekitar 120 lah taruhlah. Kalau tenaga bisa 85, paham ya? Kalau Purworejo itu lebih murah itu loh. Paham ya? Nah, kalau ada tukang Purworejo dia kerja di Jogja dikasih enam gaji sesuai dengan apa? Urufnya Jogja. Faham maksudnya? Seperti itu kalau fikum. Ini penting sekali. Jangan sampai keliru karena kalau kita nggak paham, eh, orang udah jauh-jauh di Purworejo ke dari Jogja dikasih gaji seperti Purworejo, marah dia. Karena tidak sesuai dengan urufnya. Mahfum soalnya ya? Mahfum soalnya? Eh, kita lihat lagi. Bayan dalik penjelasannya. Pertama, ma uhila fihi 'alal 'urf. Penjelasannya yaitu yang diarahkan untuk kembali kepada uruf yang pertama. Ma uhila yaitu nam suatu perkara yang uhila yang diarahkan nam kembali kepada uruf. Misal contohnya jami' huquqiz zaujah yurja' fiha ila al Semua hak-hak istri dikembalikan kepada urf bin nas syara' dengan dalil langsung dari syariat. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para istri, nah barakallahu fiikum, mendapatkan seperti apa yang berhak untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Paham maksudnya ya? Nah, ma'rufnya ini kembali ke uruf. Ukuran ma'ruf ini. Paham maksudnya? Ya, nah, dengan cara yang baik. Baik ini bagaimana? Baik menurut uruf. Nah, contohnya sekarang ini. Antum kerja punya istri, nah gajinya sepekan 5 juta sepekan. Tapi untuk kasih Aisyah istri cuma sepekan dikasih 100 100 ribu. Jadi saya sepekan nanti ngasih ke istri cuma 100 ribu. Berarti ma'ruf gak itu? Ma'ruf gak? Gak ma'ruf. Kenapa gak ma'ruf? Karena sepekan 100 ribu itu untuk apa gitu loh. Paham ya? Gajinya sepekan 5 juta. Paham ya? Kemudian untuk uang keperluan nah barakallahu fikum untuk masa, untuk beli ini, beli sabun, sepekan cuma dikasih 100 ribu. Dia ngasih nafkah benar cuman tidak sesuai dengan yang ma'ruf. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, normalnya dilihat rata-ratanya berapa. Kalau rata-rata ya untuk keluarga itu kalau misalkan normalnya sepekan ya kalau misalkan nah barakallahu fikum tidak macam-macam ya 500 lah kalau seandainya terpaksa keluar 500 ribu sepekan. Paham ya? Tapi kan kebanyakan juga 500 ya. Intinya apa? Intinya itu yang ma'ruf. Kalau cuman eh, sudah kerja gajinya 5 juta per pekan, dia ngasih nafkah istri cuma 50 ribu. Eh, nah, kasih nafkah 50 ribu. Berarti ma'ruf enggak itu? Enggak ma'ruf. Secara uruf pun juga enggak dikatakan ma'ruf. Nah, 50 ribu dapat apa? Pempes. Paham ya? Dapat pempes untuk anaknya saja. Beras belum beli. Paham ya? Jadi, uruf itu penting. Uruf itu penting ya, kita lihat lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ma'ruf. Dan e, bagi suami tadi itu, anak yang dilahirkan, nah barakallahu fikum, dia berhak e, berhak memberikan anak tersebut rezekinya pakaiannya dengan cara yang baik dan ma'ruf. Paham Jadi kalau misalkan dia menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, paham ya? Kemudian suatu ketika istrinya itu melahirkan, itu suami masih berhak menyantuni anak anaknya tadi itu. Paham ya? Dan menyantuni mantan istrinya selama apa? Selama masih menyusui. Paham Selama anak tadi masih nah belum belum besar. Karena apa? Karena masih prosesnya merawat anak tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, dengan cara yang ma'ruf. makrufnya nah, ma'rufnya dilihat kepada urf. Paham maksudnya ya? Ayo kita lihat lagi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ma'ruf lagi ini. Dan pergaulilah dan pergaulilah nah mereka itu para istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana kembali ke uruf. Naam. Ma'isyahnya, nafkahnya. Fa hadha ini jelas sekali. Annahu uhila fihi naam ila syara' wa yulgha al naam. Wa fa bihi. Kata beliau, ini jelas sekali bahwasanya di sini diarahkan kepada urf tradisi eh, atau kebiasaan masyarakat setempat fayu'khad bihi maka diambil dengan hukum tersebut nah barakallahu fikum seperti itu ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an apa kata beliau yang kedua ma'uhila fihi ala syara' yang kedua sekarang suatu perkara atau perbuatan yang diarahkan untuk kembali ke syariat yang pertama tadi kembali ke mana Kembali ke uruf yang pertama, yang kedua kembali ke syariat sekarang kita lihat. Idza ba'a 'abdahu washtarata anna wala lahu wa nam wafaqu 'ala dzalik. Ini keliru ini ya. Maksudnya keliru maksudnya bagaimana? Ini maksudnya transaksi transaksi seperti ini batil. Kita lihat. Contohnya perkara yang harus kembali ke syariat contohnya di sini Laukana kana min adatin nas annal insan idza ba'a 'abdahu Contohnya di sini kata beliau Apanya? Nomor dua, ma'uhila fihi ala syara' perkara atau perbuatan yang dikembalikan ke syariat fayurja fihi ila syara' berarti kembalikan ke syariat wa yulgha al-urf tinggalkan urf amnum kalau sudah diarahkan kembali ke syariat tinggalkan urf kembali ke syariat paham contohnya misal hadza contohnya lau kana min adadin nas kalau seandainya sudah termasuk tradisi kebiasaan manusia anal insana idza ba'abda kalau bahwasanya orang itu kalau menjual budaknya wastarata dia mensyaratkan anal wala lahu bahwasanya wala kalau sudah merdeka untuk dia ini keliru syaratnya ya wafaqu ala dzalik mereka sepakat kenapa kok keliru karena kalau budak itu sudah dijual itu nanti kalau budak dimerdekakan, walaknya harta harta milik budak tadi itu bukan milik orang yang punya pertama, tetap kembali ke yang merdekakan itu loh. Al walak liman aktak. Walak itu tau nggak walak? Walak itu kan nah kalau fikum harta peninggalan mantan budak tadi itu dimerdekakan. Namanya walak sudah dimerdekakan ya kan? Nah, mantan budak itu milik siapa hartanya? Milik yang merdekakan itu loh. Tapi kalau ini keliru, tak jual budakku kamu ya. Nanti kalau merdeka tapi hartanya kembali ke anak. Nah, itu nama maksudnya. Ini keliru ketika gitu, kayak gitu ya. Kenapa keliru? Karena al liman a'taqa. Wala itu eh, diperuntukkan untuk yang merdekakan. Jadi kalau sudah dibeli sama orang, dimerdekakan sama orang, ya udah, hartanya milik orang yang beli tadi itu. Paham belum? nggak bisa dikembalikan kepada yang menjual lalu. Paham? Yang menjual mensyaratkan mensyaratkan tak jual budakku ini kepadamu, tapi nanti kalau merdeka hartanya tak ambil. Itu nggak boleh. Paham ya itu syarat yang batil seperti itu. Mohon salah ya. Dan barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mohon Kita lihat lagi. Ini penting ya jangan sampai keliru ya. Apa kata beliau? Wa fahuna la narji' uruf Di sini kita nggak boleh kembali ke uruf. nggak boleh kembali ke tradisi. Bel. bahkan ada Bahkan perkara ini marji'uhu tempat kembalinya ila asyara' syara kembali ke syariat. Walihada abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hada syarta. Oleh karena ini Rasulullah mengatakan atau Rasulullah membatalkan nah menganggap batil syarat tersebut. Ya kan sebutkan dalam hadis walau atas syartin. Semua kullu syartin laisa fi kitabillah fa wa batil walau atas syartin. Semua syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an, eh, sumbernya dari, bukan dari Al-Qur'an Sunnah syaratnya batil walaupun 100 syarat. Nah, kemudian apa kata beliau? Qada'ullah ahad wa syartullah awsat wa innamal wala'u liman a'taq. Masyaallah itu bagus sekali ini hadisnya ini ya. Nah, jadi menunaikan hutang kepada Allah taala lebih berhak. Syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala'u dan bahwasannya wala itu liman a'taq bagi orang yang memerdekakan. Dipahami baik-baik ya? Istilah wala maula, nah barakallahu fikum, maula itu mantan budak Paham ya? Seperti Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar berarti apa? Nafi' ini dulu budaknya Ibnu Umar, diperdekakan, akhirnya menjadi maula. Paham belum? Nah, nanti kalau dia punya harta meninggal dunia, harta walaknya ini hartanya milik siapa? Ya kembali kepada Ibnu Umar yang merdekakan. Paham belum? Paham? Eh, bukan kembali ke pemilik budak yang dulu dia menjual. Kalau ini kan kelirunya mensyaratkan, tak jual budakku kepadamu, tapi nanti kalau budaknya merdeka, uangnya, hartanya milik dia, tak ambil atau kembali kepada aku itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena walak liman aktak. Paham belum? Paham Harta mantan budak itu kembali untuk siapa? Untuk yang memerdekakan. Eh, pahami baik ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wa misal dalik contoh yang lain juga, al-mawaris, seputar warisan Fazaujah laha nasib. Istri dapat bagian, wal um laha nasib. Ibu juga dapat bagian, wal ab lahu nasib. Bapak juga dapat bagian wa hadza muhaddadun besar Ini semuanya ditentukan dalam syariat. Kalau antum mau membaca masalah warisan, simpelnya buka surat An-Nisa. Pembagian warisan sudah ada di sana secara globalnya. Paham ya? Nah, kalau fikum sekian-sekian, istri sekian, suami sekian, Nah barakallahu fikum kalau seandainya ya, suami meninggal dalam keadaan hanya meninggalkan istri, anak enggak punya sekian, dibagi semua cara itu ya. Nah barakallahu fikum. Nah itu kalau pembagian warisan enggak boleh sembarangan. Kembali ke syariat. Karena kalau uruf tradisi orang, nah tradisi kebiasaan manusia, itu kalau bagi warisan kalau orang awam rata. mulai alam, setawana gitu. Laki-laki perempuan pokoknya rata biar adil katanya. Itu berarti keliru dalam memahami keadilan. Keadilan itu bukan dibagi rata, tapi dibagi sesuai dengan haknya masing-masing itu keadilan. Jadi yang ada pemahaman keadilan dibagi rata itu pemahaman yang keliru. Wah, bapak nggak adil, umi nggak adil, abi nggak adil. Adil itu apa? Adil itu bukan semuanya dikasih sama gitu enggak, tapi sama-sama diberi walaupun nilainya berbeda-beda. Ini namanya keadilan. Paham Contohnya, ibu sama bapak punya anak, anaknya dua. Satunya umur 3 tahun, Eh, satunya umur 10 tahun. Kebutuhan yang 3 tahun dengan 10 tahun sama atau enggak kebutuhannya? Enggak sama. Nah, bapaknya ngasih yang umur 10 tahun ngasih 100 ribu. Anak yang 3 tahun dikasih cuman 5 ribu. Adil enggak itu? Adil. Karena sesuai dengan haknya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Faham maksudnya? Nah, enggak adil itu kalau pilih kasih itu baru enggak adil. Pilih kasih dalam artian Nah, barakallahu fikum sama-sama usianya, sama-sama kebutuhannya, si A 15 tahun, si B 15 tahun. Nah, bapaknya ini lebih milih si A dikasih buahnya gitu misalkan, si B enggak dikasih atau bahkan dikasih sedikit. Itu padahal kebutuhan yang sama, itu malah justru tidak adil seperti itu. Karena dilihat dari kebutuhannya. Paham belum? Ada seorang suami memiliki tiga istri. Istri pertama sudah tua. Anaknya 10. Paham ya? Istri kedua masih agak muda ini lima. Istri ketiga, nah belum lama baru sepekan kemarin, belum punya anak, paham ya? Nah, istri yang pertama ini rumahnya masya Allah besar rumahnya besar, lantai lima, ya, eh, lantai lima lah taruhlah, besar rumahnya. Istri yang kedua rumahnya sedang lantai tiga, nah tiga lantai ya tiga lantai. Nah barakallahu fiikum. Kalau yang istri pertama 8 lantai tadi ya. Nah istri ketiga ini karena masih gadis, masih belum punya anak, dalam artian masih belum lama nikahnya dia di, di apa diberikan rumah kecil, rumah kecil ya seukuran sesuai dengan kadarnya kalau belum karena belum punya anak. Itu adil atau enggak? Adil. Keadilan itu maksudnya bukan diukur semua harus sama rumahnya gitu. namanya. Yang yang istri pertama kan anaknya berapa? 10. Kalau dikasih rumah kecil ya enggak muat. Paham belum? Nah, istri yang kedua anaknya 5, dikasih rumah yang kecil juga nggak muat. Istri yang ketiga kan belum punya anak. Wajar kalau di belikan rumah yang sederhana, RSSS. Rumah sangat-sangat sederhana sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Maksudnya bagaimana? Keadilan itu diukur dari apa tadi? Diberikan sesuai dengan haknya masing-masing ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi kalau ada orang ngomong, "Wah, hantum enggak adil." Ya, tapi yang ngomong itu sudah dikasih juga sesuai dengan haknya, itu sudah keadilan. Mahfum Ini penting sekali. Jangan sampai keliru karena ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, yang apa yang mereka pahamnya itu keadilan harus sama, ngasihnya harus sama. Istri pertama rumahnya besar, istri kedua harus besar juga. Istri ketiga harus besar juga. Enggak harus, dilihat dulu keadaannya. Istri pertama punya anak belum? Punya. Kedua belum. Berarti kan lah beda nanti rumahnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Istri pertama kan anaknya 10, ngasih nafkahnya sepekan ya, Nah, dua juta setengah misalkan. Istri kedua karena belum punya anak, sepekan dikasih ratus ribu misalkan. Itu adil namanya. Paham ya? Sesuai dengan kebutuhannya kan itu. Mahum soalannya ya? Ewa. Eh, Berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, malam yuqayyad malam yuqayyad bisyara' wala bil 'urf. Sekarang perbuatan perkara yang tidak ada ikatannya, nanti tidak ada ketentuannya, tidak dengan syariat, tidak pula dengan 'urf, tidak pula dengan 'urf, tidak pula dengan tradisi. Bagaimana ini? Fa hadza yurja' fihi ila 'urf. Yang seperti ini kembali ke 'urf. Belum? Nanti tidak ada batasannya dari syariat, tidak ada batasan pula dari nah barakallahu fikum dari urf. Kembali ke mana? Kalau seperti ini, yurja ila urf, kembali kepada urf. Paham insyaallah? Kalau yang pertama datang dalil untuk kembali ke urf, berarti ke urf. Yang kedua, datang dalil untuk kembali ke syariat, berarti ke syariat. Yang ketiga ini, paham ya? Yang ketiga ini tidak datang dalil untuk kembali ke syariat, tidak pula untuk kembali ke urf Berarti kalau seperti ini kembalinya kemana? Ke urf Paham belum? Contohnya masalah pencurian tadi itu. Paham ya? Antum diamanai untuk apa? Untuk menyimpankan uang tetangga. Jumlahnya berapa? 50 juta. Kata antum siap, anak amanah Allah tak simpankan. Dia pulang sampai di rumah dilempar kandang kambing. Simpan sini aja lah. Paham ya? Ternyata kandang kambing dibobol maling gitu loh. <laughs> Kandang kambingnya biasanya nggak digembok ya maling masuk diambil 50 juta, dia tanggung jawab. Kenapa? Karena dia menyimpan barang simpanan, barang titipan tadi tidak pada tempatnya. Berbeda halnya kalau dititipin uang 50 juta, dia simpan di kotak yang aman. Masya Allah kotaknya berangkasnya besar, kemudian pintunya pun 8 pintunya. Kecil-kecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Paling dalam dah. Paham ya? lima 50 juta itu, pintu pertama digembok, kedua digembok, ketiga digembok, pokoknya sudah semuanya kalau dilihat dari apa perkiraan manusia prediksinya aman udah. Ternyata dibobol maling gitu loh. Paham ya? Sudah ditaruh di tempat menyimpan uang dibobol maling. Ternyata malingnya apa? Malingnya ini ternyata dia menggunakan ilmu hitam ya, Paham ya? Yang punya rumah juga karena sholat itu loh. Dibobol maling. Nah, barakallahu fikum, malingnya itu menggunakan ilmu apa itu? Nah, barakallahu fikum ilmu hitam lah pokoknya. Ini ketemu sepanjang itu, wah ini ada uang ini. Bobol sama maling tadi itu, diambil semuanya. Dia nggak tanggung jawab. Kenapa nggak tanggung jawab? Karena posisinya menyimpannya sudah di tempatnya. Paham belum? Yang tanggung jawab itu kalau nyimpannya tidak pada tempatnya. Pak, anak titip kambing ya. Lah mau dia tinggal mana Pak? Anak mau ke Malioboro dulu sebentar katanya. Kambingnya berapa? Lima aja tak taruh di tak simpan tak titip antum ya. Katanya iya. Sama dia apa? Malah di, di, apa, di, diikat di lapangan nggak disimpan namanya, diikat di lapangan. Diambil orang, dicuri sama orang, tanggung jawab nggak berani Tanggung jawab karena dia tidak menyimpan pada tempatnya. Kalau kambing di tempat, tempatnya di mana kambing itu? Di mana tempatnya? Di kandang kan itu. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas. Misal contohnya al-hirs fi sarakah. Nah, ini. Al-hirs tempat menyimpan uang berkaitan masalah apa? Sarakah pencurian. Dzakar ulama rahimahullah taala anna yad as-sariq Nah barakallahu fikum para ulama rahimah taala menyebutkan bahwa tangan pencuri la tuqta tidak dipotong illa idza saraka min hirzin kecuali kalau pencuri itu mencuri dari apa? tempat penyimpanan uang. Paham belum? Berkaitan masalah had juga masalah hukuman ini ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah barakallahu fikum berkaitan masalah apa? masalah hukuman. Jadi kalau misalkan keliru sedikit keliru juga. Jadi maling itu enggak dipotong tangannya kalau apa? Kalau nyurinya tidak di tempat menyimpan uang. Tapi kalau nyurinya di tempat menyimpan uang, paham ya? Baru dipotong tangannya. Paham belum? Dia nyuri uangnya di tempat apa kandang kambing. Paham ya? Kandang kambing tempat menyimpan uang atau bukan? Eh? Bukan. Jadi pencurinya itu secara, secara hukuman had dia nggak dipotong tangannya karena dia mencurinya tidak di tempat menyimpan uang gitu loh. Paham belum? Tapi kalau dia mencurinya di rumah, sudah digembok, eh, kemudian sudah dikasih kode, paham ya? Nah, sudah dikasih remote juga dibobol sama dia, diambil uangnya, dia dipotong tangannya. Nah, maksudnya? Eh, mana? Kita lihat di sini. Wal hirz nah ini perhatikan biar tahu makna hirz. Wal hirzu huwa kullu ma tahfat, kullu ma tuhfat bihi al-amwal. Hirz itu adalah semua benda yang harta itu disimpan dengannya. Eh? Semua benda, segala sesuatu yang harta itu bisa disimpan dengannya itu namanya hirz. Dompet juga masuk, lemari juga masuk, berangkas juga masuk, peti juga masuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian enam kotak yang terbuat dari eh, dari apa dari papan atau semacam masuk juga. Paham ya? Intinya apa? Intinya harta itu bisa disimpan situ. Itu namanya hirs. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafi sultan wal makan waz zaman wa anwa'il mal. Yang mana tempat menyimpan uang itu berbeda-beda, tergantung dengan perbedaan pemimpin, tempat, waktu dan jenis hartanya. Paham belum? jin hartanya. Nah, kalau zaman sekarang yang ma'ruf celengan itu. Celengan itu untuk menyimpan apa biasanya? Celengan. Uang kan? Nah, antum ya, naruh celengan untuk menyimpan apa trowelu enggak mungkin. Paham ya? Untuk menyimpan apa kelinci enggak mungkin kan? Celengan ma'rufnya untuk menyimpan uang. Nah, itu. Pencurinya nyuri dari apa? Dari celengan tadi itu. Dipotong enggak tangannya? Potong. Paham ya? Seperti itu. Nah, berarti perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum seperti itu. Nah. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau kita lihat dikit lagi. Wa ghair dzalik dan selain itu fa hirzuz dzahab wal fiddah laisa ka hirzil mawashi penting. Tempat nyimpan emas dan perak itu tidak seperti tempat nyimpan apa? Nyimpan binatang ternak. Eh? Tempat nyimpan emas dan perak itu enggak seperti tempat nyimpan apa? Binatang ternak. Paham belum? Nah, kalau binatang ternak nyimpannya di kandang, ya enggak? Trowelu, marmut, kelinci nyimpannya di kandang kelinci. Ya enggak? Nah, emas perak nyimpannya di mana? Biasanya di kotak atau peti atau lemari atau nam barakallahu fikum sunduk sonadik ya, kotak sama aja ya. Yang aman digembok biasanya. Itu makrufnya seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau nam dia punya apa? Rumah-rumah di granit. Dia milih granit di bagian pojokan atau tengah dibongkar sama dia. Dibikin kotak situ. Paham ya? Emas terus situ, perak terus situ, kemudian intinya barang berharga terus situ. Setelah itu baru granit dipasang lagi, enggak nampak. Itu juga termasuk penyimpanan juga. Paham ya? Tapi kalau nyimpan emas perak, eh, disimpan di kandang kambing. Eh, beli satu kilo emas, simpan kandang kambing. Bukan tempat nyimpan itu. Paham ya? Perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Fadzahab wal fiddah yuhrazan bisanadik al-mughlaqah wara' al-abwab. Penting emas dan perak itu disimpan dua-duanya di sonadik, sonadik kotak-kotak, kotak-kotak peti al-mughlaqah yang ditutup, dikunci waru al-abwab di balik pintu biasanya. Ya enggak? Nah, kotak peti itu biasanya ada pintunya ya. Ada pintunya. Nah, digembok sudah dibalik itu udah nyimpannya. Faham maksudnya ya? Faham kalau film Kalau lah seandainya koper adalah kode-kodenya dikunci juga. Dompet zaman sekarang canggih lagi dompet itu juga ada ada dompet yang enam sifatnya apa? Ada kode rahasianya dompetnya itu. Jadi nanti ada lo ada pencuri, itu dia terdeteksi. Paham ya? Dengan apa? GPS. Paham ya? Nah, terdeteksi pencurinya kemana, bawa apa itu ketahuan. Paham ya? Zaman, zaman sekarang seperti itu modelnya. Paham ya? Nah, kalau fikum, tapi anda juga belum pernah lihat ya, teman kalau kabar aja. Ya, dompet pun sekarang tangki gitu loh istilahnya ya. Nah, ada semacam alatnya letakkan di situ itu ya Nah, Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya emas dan perak itu tempat untuk menyimpan itu ada sendiri. Kita lihat lagi. Wal ghanam bil hadha'ir, sedangkan kambing tempatnya di kandang-kandang. Eh? Antum nyimpan kambing di lemari ya meninggal dunia. Ya enggak? Kambing simpan di lemari gembok biar aman katanya. Oh, setelah dua hari dibuka sudah menjadi apa? Sudah meninggal dunia kambingnya. Sudah mati. Allah musta'an. Karena bukan tempatnya gitu ya. Bukan tempatnya masing-masing datang pada tempatnya. Wa farraqa bainahuma al-'urf. Yang membedakan adalah 'urf tradisi. Paham ya? Karena ini panjang insyaallah kita eh, lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.